Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Nah, sekarang kita masih berada pada pembahasan pantun yang ketiga mengenai Al-Qur'an kalamullah khairu makhluqin. Pantunnya sudah hafal antum? Sudah hafal antum pantunnya antum? Apa? Na'am barakallahu fikum ahsan. Wa qul ghairu makhluqin kalamu malikina bidzalika danal atqiya'u afsahu. Katakanlah ucapan Rabb kami, Rabb kita itu bukan makhluk. Paham ya? Perhatikan baik-baik. Bukan makhluk. Dengan itu apa? Para orang-orang yang bertakwa itu beragama dengannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang-orang yang mereka berhati-hati, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya ilmu, beragama dengannya maksudnya memegang teguh bahwasanya Al-Qur'an bukan makhluk. Al-Qur'an kalamullah jalla wa ala. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dimulai dari Allah Ta'ala dan akan dikembalikan nanti di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala akan mencabut dari para penghafal Al-Qur'an. Jadi para penghafal Al-Qur'an di akhir zaman nanti sudah enggak ada lagi. Disabut Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum dari dada-dada mereka. Itu tentunya dengan apa? Seizin Allah Subhanahu wa taala karena Al-Qur'an itu benar-benar kalamullah jalla wa ala. Al-Qur'an benar-benar apa? kalamullahi jalla wa ala. Perhatikan barakallahu fikum. Naam. Seperti itu. Qala asy syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala Beliau masih menyebutkan dalil-dalil mengenai Al-Qur'an benar-benar turun dari Allah Subhanahu wa taala. La tanzilu rabbil alamin. Sungguh Al-Qur'an turun dari Rabb semesta alam. Ai takallama bihi wa nazala min indihi subhanahu wa taala. Yaitu Allah Taala berbicara dengannya dan turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an turun ke langit dunia itu duf'atan wahidah, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu terjadi kapan? Eh? Bulan Ramadan tapi kapan? Malam berapa? 28. Pakai yang global saja. Malam Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir bisa Nah, pada malam-malam ganjil. Barakallahu fikum yang jelas itu globalnya penjelasan para ulama turun ke langit dunia itu dufatan wahidah. Dari langit dunia kepada Rasulullah berangsur-angsur sesuai dengan si konfat Apa si konfat? Nah, situasi, kondisi dan tempat. Kalau seperti ini antum hafal ya. Lah bahas khair insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Nazala bihi ruhul amin. Yang telah membawa turun Nah, Al-Qur'an tersebut Ar-Ruhul Amin. Siapa Ruhul Amin? Jibril alaihissalam. Berapa sayapnya? 600 sayap. 600 ya. 600 sayap. Nah, barakallahu fikum karena masing-masing malaikat punya sayap. Wa huwa Jibrilu al-muwakkalu bil wahyi, yaitu Jibril yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Nah, barakallahu fikum. Nah, karena apa? Karena memang Jibril alaihissalam digelar dengan al-amin, terpercaya. Ini pun masih ada oknum-oknum yang jahat yang membenci malaikat Jibril. Siapa kemarin? Siapa orang-orang yang benci malaikat Jibril? Syiah Rafidah, siapa lagi? Orang-orang Yahud. Allah musta'an. Orang Yahud mengatakan apa? Nah, terbalik. Jangan pandai balikan fakta. Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an. Orang Yahud mengatakan apa? Sombongnya mereka mengatakan apa? Mereka enggak suka dengan apa? Dengan Jibril. Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena telah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Dan mereka alasannya kalau seandainya bukan Jibril yang menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, niscaya kami mengikuti Nabi Muhammad. Ini ucapan omong kosong. Paham ya? Nah, untuk mengelabui orang-orang biar mengikuti langkahnya orang Yahud. Kalau orang orang Syiah Rafidah mengatakan bagaimana? Eh, ah, Yusuf benci enggak dengan malaikat Jibril? Apa katanya? Ngirim apa? Nah, ya enggak masalah, tapi anak tahu maksud antum ya. Yang jelas, nah barakallahu fikum mereka menuduh dengan jelek. Jadi malaikat Jibril itu pengkhianat katanya. Allah musta'an auzubillahi min dzalik ya. Menuduh malaikat Jibril pengkhianat. Jadi kata mereka itu salah alamat. Seharusnya malaikat Jibril itu mengirimkan wahyu kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Tapi kenapa kok kepada Nabi Muhammad? Nah, kata mereka seperti itu Allah musta'an. Oleh karena itu Syiah Rafidhah yang paling mereka agungkan nanti kalau antum sudah punya biaya pergi ke Yaman sana, itu yang paling diagungkan Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra atau mereka, kemudian Husain, sudah itu. Kalau tanya di, di, Yaman sana, paling khusus di Yaman karena Yaman banyak syiahnya ya. Kalau tanya, "Mas muka ya, akhi, siapa namamu?" Ali. Masya Allah. Senang mereka. Tanya "Mas muka Muawiyah." Hmm. Kalau namanya Muawiyah, ketemu sama Syiah sana Syiah yang awam saja enggak suka nama Muawiyah. Karena mereka sudah didoktrin Muawiyah bin Abi Sufyan itu menurut mereka adalah pengacau, pengambil kekuasaannya bapaknya Husain. Yaitu bapaknya Husain siapa? Ali bin Abi Thalib. Karena khilafatun nubuwah kan 30 tahun. Ya kan? Nah, barakallahu fikum itu kan akhir-akhir dipegang oleh siapa? Ali bin Abi Thalib. Tapi sebelum nah barakallahu fikum dipegang oleh siapa? Hasan. Nah, barakallahu fikum Hasan. Hasan mereka enggak suka Hasan padahal Hasan Husain itu anaknya siapa? Ali bin Abi Thalib karena Hasan menurut mereka pengecut. Kenapa kok kekuasaan bapak ini diserahkan kepada Muawiyah? Padahal tujuannya Hasan bagus enggak? Bagus tujuannya untuk mempersatukan antara apa? Dua kaum muslimin yang lagi berseteru atau berperang. Yaitu kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan dan kelompoknya siapa? Ali bin Abi Thalib. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, "Na'am barakallahu fikum, inna ibni hadza sayyidun." Sesungguhnya pada cucuku ini ada tuan, sayyid namanya tuan. Nah, di antaranya tuan penduduk surga tadi itu ya tuan penduduk apa para pemuda penduduk surga itu na'am wala la'alallah an yusliha bihi bainal fi'ataini al'azimataini minal mu'minin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam artinya apa semoga nanti Allah taala mendamaikan dengan sebab cucuku ini yaitu siapa Hasan dua kelompok yang besar dari kalangan kaum muslimin yang sedang berperang tadi kelompoknya siapa Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib nah damai tanazul Hasan turun Hasan akhirnya dipegang oleh siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Habislah di situ kekuasaan khilafatun nubuwah. Naam barakallahu fikum setelah Hasan tadi itu. Nah, kata Syiah Rafidah ini Hasan pengecut. Seharusnya dipegang terus, melawan Muawiyah gitu. Nah, Muawiyah statusnya barakallahu fikum posisinya Naam, Hasan sudah tanazul dan diserahkan kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dituduh merampok. Allah musta'an. Jadi kalau di Yaman sana, ini gambaran global saja ya. Suatu ketika antum nanti ke Yaman, punya rezeki, di sana itu kalau dengar nama Muawiyah, Syiah-Syiah itu enggak suka. Nah, tapi kalau dengan Mas Muka Ali, Masya Allah. Mas Muka Husain, Masya Allah. Seperti itu. Paham ya? Tapi kalau Muawiyah enggak suka, apalagi Umar, Abu Bakar, mereka paling benci. Allah musta'an. terbukti ya, terbukti. Terbukti. Ini maksudnya Syiah Rafidhah. Adapun kalau yang awam-awamnya enggak tahu apa-apa ya, cuman seringnya seperti itu. Kalau dengar nama Ali, Husain, Fatimah itu senang sekali. Allah musta'an. Kita lihat barakallahu fikum ala qalbika litakuna minal mungdzirin yang mana Jibril alaihissalam telah menurunkan kepada hatimu agar engkau menjadi orang-orang yang memberikan peringatan. Hadza khitabun lirrasul sallallahu alaihi wasallam bi annahu talaqahu an Jibril. Ini adalah khitabun, maksudnya pembicaraan ini diarahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasulullah itu mengambil langsung dari Jibril alaihissalam. Bilisanin Arabiyyin mubin dengan lisan berbahasa Arab yang nyata dan jelas lughatul Qur'an anahu Arabiyyun wa hiya afsahul lughati. Yang mana bahasa Al-Qur'an itu adalah bahasa Arab yang mana bahasa Arab itu adalah bahasa-bahasa yang paling afsah. Oleh karena itu, mempelajari ilmu bahasa Arab sangat penting. Karena baca Al-Qur'an enggak boleh dibaca dengan apa? Dengan makna harus dengan lafaznya persis. Enggak boleh antum ganti-ganti. Alif lam mim. Dalikal kitabu la syakka Lam ya? La raiba la syakka sama, tapi kalau dengan makna la syakka itu keliru, harus sama la raiba Karena Al-Qur'an barakallahu fikum. Berbeda kalau seandainya hadis. Nah, barakallahu fikum berbeda kalau seandainya hadis. Kalau hadis boleh dilihat dengan makna. Nah, yang sering ini disebut au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nasallahu salamatan wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allah wa yardah. Innahu waliyudzalik wal qadir alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.